Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaman 24. yang kotak al af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha fi'il fi'il mu'rab beserta tanda i'rabnya fi'il fi'il mu'rab beserta tanda-tanda i'rabnya pada pembahasan yang sebelumnya dijelaskan bahwa fi'il ada dua macam ada fiil mu'rab, ada fiil mabni. Apa yang dimaksud fiil mu'rab? Fiil yang mengalami i'rab atau perubahan. Adapun fiil mabni adalah fiil yang tidak mengalami perubahan atau te tetap. Di sini beliau akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk fiil mu'rab. Fiil-fiil yang mengalami i'rab. Tentunya fi'il yang mengalami i'rab ada tiga keadaan. Yang pertama ketika marfu', yang kedua ketika mansub, yang ketiga mad majzum karena fi'il mengalami i'rab dengan tiga jenis, rafa', nasab dan jazm. Baik, di kotak di sini disebutkan al-af'al. Sudut atas kanan. Al-af'al bentuk-bentuk fiil bentuk-bentuk fiil fiil apa ini maksud mu'rab atau mabni fiil mu'rab bentuk-bentuk fiil mu'rab kemudian di sebelah kiri tertulis marfu mansub majzum tiga keadaan i'rab pada fiil yaitu marfu mansub majzum Kemudian masing-masing i'rab diberi contoh disertai tandanya. Disertai tandanya. Yang pertama, al-mudhari'u as-sahihu al-akhiru fi'il mudhari' sahih akhir. Apa yang dimaksud fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya huruf huruf sahih selain huruf il illah itu dinamakan fi'il mudhari' sahih akhir fi'il mudhari' sahih akhir yaitu fi'il mudhari' huruf terakhirnya huruf sahih dan bukan huruf illah fi'il yang semacam ini ketika marfu tandanya dhammah contohnya yashrabu yashrabu fi'il apa ya kawan fi'il mudhari sahih akhir marfu apa tanda rafanya Dhammah. ketika mansub tandanya fathah contohnya lan yashraba. lan yashraba. Yashraba fi'il mudhari' mansub kenapa mansub didahului oleh lan huruf nasab apa tanda nasabnya fathah kenapa tanda nasabnya fathah karena yashraba fi'il mudhari as-sahih al-akhir lam yashrab contoh untuk majzum apa tanda jazmnya sukun lam yashrab baknya sukun kenapa tanda jazmnya sukun karena yashrab fi'il mudhari' sahih akhir fi'il mudhari' sahih akhir bisa difahami jadi fi'il mudhari' sahih akhir marfu dengan tanda dhammah mansub tandanya fathah majzum tandanya sukun majzum tandanya sukun kemudian yang kedua al af'alul khamsah apa yang dimaksud al af'alul khamsah ya ikhwan sudah pernah kita lewati setiap fi'il mudhari yang diakhiri alif nun atau wawu nun atau ya dan nun berarti di akhirnya selalu huruf apa nun di akhir fiil af'alul khamsah selalu nun taib sekarang marfu tandanya apa subutun nun subut itu artinya tetap nun huruf nun jadi keberadaan nun keberadaan nun adalah tanda rofak. keberadaan nun adalah tanda rofak. yadhabani yadhabuna tadhabani yadhabani tadhabina ini namakan af'al al, -al khamsah. Kenapa dinamakan afalul khamsah? Karena di akhirnya ada alif dan nun. Dan jumlahnya 5, 1 2 3 4 5 sehingga dinamakan afal kham khamsah itu artinya lima. Ini dinamakan afal khamsah. Bentuk fi'il mudhari' semacam ini ketika marfu tandanya nun. Masihnya nun itu itu sebagai tanda roh rafa yadhabani rafa apa tanda rafanya nun subutu nun nunnya tetap karena af'al khamsah yadhabuna fi'il mudhari marfu apa tanda rafanya subutu nun Tadhabani marfu tanda rafanya subutu nun yadhabani marfu tanda rafanya subutu nun tadhabina marfu tanda rafanya subuh tunun Jadi nun di sini sebagai tanda apa? Tanda roh, tanda rofa. Nun adalah tanda rofa. Adapun mansub lan yadhaba tanda fun nun. Tandanya nun dihilangkan. Mansub tandanya nun dihilangkan. Contohnya lan yadhaba yang di atas ya ikhwan, perhatikan. Yadhabani. Ketika mansub menjadi yadhaba. na mansub yadhabu. Nunnya hilang. Tadhabani mansub menjadi tadhaba. Nunnya hilang. Yadhabani mansub menjadi yadhaba. Nunnya hilang. Tadhabina mansub menjadi tadhabi Ketika mansub yadhhaba, yadhhabu, tadhhaba, yadhhaba, tadhhabi. Nunnya dihi dihilangkan. Jadi nunnya itu dihilangkan sebagai tanda man mansub sebagai tanda mansub. Demikian juga majzum, tandanya sama yaitu hadfun nun, nunnya dihilangkan tanda jazmnya nun dihilangkan lam yadhhaba lam yadhhaba lam huruf apa huruf jazm lam huruf jazm menjazmkan fiil mudhari yadhhaba fiil mudhari apa i'rabnya majzum fiil mudhari majzum kenapa majzum didahului huruf jazm yaitu lam apa tanda jazmnya hadfun nun itu artinya membuang atau menghilangkan dengan menghilangkan nun Taib, contoh yang ada di papan tulis kalau semua diberi lam huruf jazm menjadi apa lam yadhaba lam yadhabu lam tadhaba lam yadhaba lam tadhabi semuanya majzum apa tanda jazmnya hadfunun tanda jazmnya dengan nun di dibuang atau dihilangkan dibuka Al-Quran sekarang karena fi'il yang mengalami Arab hanya tiga macam sahih akhir, af'alul khamsah dan mu'tal akhir mu'tal akhir kita akhirkan karena mu'tal akhir Surat Saba Surat Saba Surat Saba halaman 431 Surat Sabah halaman 431 Surat Sabah halaman 431 halaman 20 eh, ayat 23 Surat Sabah ayat 23 halaman 431 sama insyaallah halamannya 431 ayat 23. Ayat 23. Sudah ketemu semua? Surat sabak Halamannya 431 masirin 431 431 Sudah ketemu semua? Taib Allah berfirman wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu tanfa'u fi'il mudhari' apa i'rabnya? I'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa? Fi'il mudhari' sahih akhir apa huruf terakhirnya? Ain. Ain adalah huruf sahih. Illa liman adzina lahu adzina. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? Mabni. Semua fi'il madhi mab mabni. Semua fi'il amr mabni. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim Qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillahu yarzuqu fi'il mudhari yarzuqu dari razaqa yarzuqu. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena ilmu mudhari sahih sahih akhir. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Tus'aluna fi'il mudhari' apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Marfu. Tus'aluna marfu. Apa tanda rafa'nya? Nun. Tanda rafa'nya thubut nun karena tus'alun al-af'al al-khamsah. la nus'alu amma ta'maluna. Ta ta'maluna apa i'rabnya marfu tandanya subut anun tandanya ada nun di belakang karena al afal al khamsah kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim yajma'u fi'il mudhari apa i'rabnya marfu tandanya dhammah karena fi'il mudhari sahih akhir yaftahu i'rabnya marfu tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari' sahih akhir qul aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwallahu al-azizul hakim wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi wa nadhira walakinna aktsara nasi la ya'lamuna ya'lamuna i'rabnya marfu tandanya thubutun nun karena af'al khamsah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqina yaquluna fi'il mudhari apa i'rabnya ya marfu tanda rafanya thubutun nun karena afal khamsah qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun tastakhiruna fi'il mudhari i'rabnya ya marfu tanda rafanya thubutun nun karena afalul khamsah. Kalau majzum menjadi apa tas takhiruna? Tas takhiru. Kalau mansub sama ya. Tas takhiru. Wala tas takdimuna. Tas takdimuna ilmu mudhari' i'rabnya marfu tanda rafa'nya thubutun nun karena af'al khamsah. takdimuna kalau dirubah majzum menjadi Tastakdimu nunnya hilang. Kalau mansub tastakdimu nunnya hilang. Satu ayat lagi. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadhi baina yadayhi. Qala fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. alladhina kafaru kafaru fi'il madhi kafara kafara kafaru. Mabni atau mu'rab? Mabni. Lan nu'mina lan huruf apa huruf nasab nu'mina ilmu mudhari' i'rabnya i'rabnya apa lu lan nu'mina mansub karena dimasuki lan apa tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari' sahih akhir karena fi'il mudhari' sahih akhir makanya mansub dengan tanda fathah walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim mauqufuna i'rabnya apa i'rabnya apa marfu tandanya tandanya wawu karena jamak mudzakkar salim mauqufuna bukan fi'il mudhari tapi jamak mudzakkar salim tanda rofaknya apa wawu bedakan antara jamak mudzakkar salim dengan af'al khamsah kalau afal khamsah depannya pasti tak atau ya